والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد نعم الله اللفظ الجلالة الله dan al-ilah. Hmm, masih dalam bab ke-50. Seperti yang lalu sudah disebutkan bahwa makna lafzul jalalah ini Allah artinya adalah zul uluhiyah dan arti dari sifat al-uluhiyah adalah sifatul sifatul kamal sifatul kamal Alilah Allah lafzul jalalah itu dari لفظ الإله dari lafaz al-ilah yang artinya ma'ruf al-ilah fi'al makna maf'ul nah aliha ya'lahu yu'lahu ilaha itu seperti dikatakan mereka alih-alih di sini mananya ubida yu'bad ubida yu'bad di sini sering di sebagian lama apa yang mensyarahnya menggabungkan antara lafzul jalalah Allah dan al-ilah. Nah, yang lalu bagaimana perubahannya? hamzah kasrah al i itu dibuang kemudian lam yang pertama al yang sukun itu dimasukkan diilhamkan ke lam yang kedua al la ya kan al la al la Hamzah kasrah dibuang, an digabungkan dengan yang fathah. Jadilah dia jadah Allah. Nah, yang ini digerakkan apa? Bukan bukan mulut yang digerakkan. Ya. Yang itu belajar hukum makharij, makhrajul huruf, tajwid, lafaz mengucapkan lafaz Allah itu jangan Allah. Ya. Kan gitu ya. Nah, jadi lafaz yang digerak lamnya tasdid musaddadah Allah Kemudian dalil yang paling kuat menunjukkan bahwa lafaz nama Allah ini, lafzul jalalah ini berasal dari al-ilah, dari mustaq, dari al-ilah. Ada dua ayat yang dipakai oleh para ulama, yaitu surat Al-An'am ayat 3 dan surat Az-Zukhruf ayat 84. surat Al-An'am ayat 3 yang berbunyi wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun dialah Allah yang disembah Allah di langit dan di bumi dalam surat Az-Zukhruf ayat 84 wa alladhi fis samai ilahun وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله في dalam surat Al-Zukhruf Artinya dasar penamaan ini makanya tidak clear kalau di dalam beberapa syarat itu tidak banyak disebutkan tentang makna lafaz lafzul jalalah karena a'raful ma'arif sudah sangat dikenal sudah sangat dikenal ma'rifat isim ma'rifat yang paling dikenal kalau dalam pelajaran nahu isim ma'rifat itu yang paling pertama apa domir ya kan domir kemudian isi alam isim isyarah ya mausul dan seterusnya yang lain-lain subhanallah nah yang paling mereka anukan adalah domir. Nah, diterangkan dalam pelajaran apa eh, yang lain menyebutkan bahwa sebelum domir ini yang paling terkenal adalah lafzul jalan. A'raful ma'arif. isi ma'rifat yang paling dikenal. Yang paling ma'rifat adalah lafzul jalan Dan itu adalah amrun fitri. Fitrah. Siapapun anak manusia itu pasti kenal Allah. Dalam artian mereka tidak mungkin walaupun mereka mencoba untuk mengingkari dengan kesombongannya, seandainya mereka dibiarkan, tidak dikotori dengan berbagai polusi pemikiran, keyakinan yang lain-lain, lepaskan dia begitu saja, dia akan suatu ketika menyebut nama Allah. Jadi jamin oleh mereka para ulama menyebut demikian. Bukan ulama orang-orang ahli psikologi yang bicara dunia, ya, ahli tahu tentang keadaan manusia, para ulama, ahli hadis, ahli tafsir. Nah. Lafzul ilah, al-ilah juga adalah salah satu di antara al-asmaul husna. Kalau lafzul jalalah sebagai lafzul apa namanya nama Allah itu jelas ya Entah ada yang mengingkari Mulai dari ayat yang pertama Allah memperkenalkan dirinya dan semua ayat-ayat Makkiyah juga menyebutkan juga semua Al-Qur'an itu sudah dalam menerangkan tentang Allah. Allahu khaliku kulli syai. Allah inna Allah wa ilahukum ilahu wahid. Kembalinya kepada Allah. Lafaz Al-Ilah sendiri adalah salah satu di antara Al-Asma'ul Husna sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya terkait dengan kisah Hubaib bin Adi salah seorang syuhada yang gugur dalam peristiwa Bir Mauna. Bir Mauna peristiwa telaga mata air Raja. Ketika sebagian kabilah datang kepada Rasulullah minta sahabat sebagian sahabat untuk datang ke tempat mereka mengajari mereka Al-Qur'an. Dikirimlah oleh Rasulullah beberapa orang sahabat termasuk di dalam di dalamnya adalah Ubaid bin Adi, tapi kemudian mereka dikhianati tertangkaplah mereka beberapa orang. Salah satu yang tertawan adalah Ubaid bin Adi. Nah, ketika dia ditawan, dia bersyair di hadapan orang-orang kafir Quraisy فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جند كان لله مشرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على ayru yubariku ala awsalin aku tidak peduli ketika terbunuh sebagai seorang muslim di sisi manapun bagian tubuhku yang manapun aku terbanting karena Allah aku terjungkal karena karena Allah dan itu semua fidatil ilah yang kalau dia kehendaki akan memberi berkah ala al shirwin dia akan memberkahi raga yang terputus nah, berita ini sampai kepada Rasulullah termasuk ucapan syair Hubaib bin Adi sampai juga kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak mengingkari perkataan tersebut syair tersebut. Sehingga dari sinilah para ulama mengisbatkan salah satu nah, bahwa al-ilah itu adalah salah satu dari al-asma al-husna. Itu dasarnya. Takrir dari Rasulullah. Sunnah takririyah. Secara bahasa arti kata al-ilah sama, sama dengan al makhluk Satu yang digantungi, disandari, yang dituju dan yang disembah. Al-ma'lum, al-ma'bud. Nah. nah, kemudian artinya dari sisi dari sisi itu cara bahasa maka kata al-ilah bagaimana terangkan oleh para ulama juga dalam bisa lihat dalam keterangan para ulama yang bukan dari kalangan artinya eh, semacam misalnya saja atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja bahkan lain nah, itu mengartikan al-ilah itu sama seperti itu semua. Nah, yaitu artinya ialah yang segenap hati itu tertuju bersandar dan bergantung kepadanya dengan kesempurnaan mahabbah, ta'zim, ijlal, khaufan wa raja'an. Yang segenap hati itu tertuju, bersandar, bergantung kepada kepada Dia semata. Dengan kesempurnaan sikap adanya rasa mahabbah yang sempurna, rasa ta'zim, ijlal, takut, dan harap. Itu seperti disebutkan oleh Syekhul Islam dalam majmu fatwa beliau jilid yang pertama. Nah, sebagaimana yang telah lalu, nama Allah lafzul jalalah itu adalah lafaz yang paling agung paling lengkap dan menghimpun semua kesempurnaan sifat-sifat uluhiyah sifat-sifat maha sempurna jadi nama-nama yang lain nama-nama Allah yang lain itu menjelaskan tentang keagungan dan kesempurnaan pemilik nama tersebut yaitu Allah dan semua nama itu terpulang kepada kepada Allah. Kembalinya menunjuk kepada kepada Allah. Kemarin sudah kita sebutkan dan ini nah di antara bentuk kesempurnaan bahwa nama Allah itu dia dikatakan husna, dia adalah nama sekaligus sifat. Nama Allah itu adalah nama sekaligus sifat. Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang hak. Allah Subhanahu wa taala ilah yang hak, artinya Allah adalah al-ma'bud, al-ma'luh yang hak. Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang hak. Artinya ilah di sini bahwa Allah itu adalah makhluk dan ma'bud yang hak. sesembahan tempat bergantung yang hak. adapun yang lain yang digantungi oleh manu, jadi manusia yang dituju oleh setiap manusia dengan berbagai bentuk ataupun jenis peribadatan itu adalah ilah-ilah yang yang batil. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 30 juga dalam surat Al-Hajj Allah menyebutkan di dalam surat Luqman itu zalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna allaha huwal aliyyul kabir ayat 30 Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak disembah atau yang berhak untuk menerima ibadah adalah karena dia memiliki sifat-sifat yang mengharuskannya yang mau tidak mau karena itulah dia dicintai sepenuh hati ditujukan kepadanya sikap tunduk dan menghinakan diri dua yang tanda kunci apa namanya inti inti ibadah ketundukan dan sikap cinta yang sempurna kepada Allah. Nah, dari sini pula ketika seorang itu mengucapkan la ilaha illallah La ilaha illallah itu berarti dia telah memberikan penetapan semua pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya dia menafikan kesetaraan, ketandingan, keserupaan, pujian, kesempurnaan kepada segala sesuatu selain selain Allah dan memberikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah disebutkan oleh mereka karena sebagian ulama bahwa orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu berarti dia telah menetapkan semua pujian untuk Allah dan menegaskan bahwa Allah itu tidak ada tandingannya. Nah, kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah dari nama-nama tersebut itu tidak hanya sebagai bukti tauhidullah tapi juga menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam banyak ayat Allah mensucikan dirinya dari semua yang bertentangan dengan kesempurnaan perbuatan yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah dan hanya Dia yang berhak menyandang kesempurnaan. Yang itu merupakan kandungan dari nama Allah. Kandungan dari nama nama Allah. Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 16. Surat ke-21 ayat 16. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan manusia dari eh, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sia-sia. Untuk menunjukkan apa? ini kata mereka. Jadi kalau misalnya disebut ini termasuk di antara sifat-sifat salbiah. Sifat-sifat salbiah itu bukan sifat salbiah murni untuk meniadakan saja, tapi justru dibalik Salbiyah tersebut menetapkan kesempurnaan lawannya. Menetapkan kesempurnaan lawannya. Nah, dalam hal ini, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia, dengan bermain-main. Menunjukkan apa? Kesempurnaan hikmah, ilmu, tujuan penciptaan langit dan bumi tersebut. Alam semesta ini bukan sesuatu yang sia-sia, bukan bermain-main. menunjukkan kesempurnaan, kekuatan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam hal mencipta. Nah, fahal taram laha min futur? Apakah ada celah ada yang retak di langit-langit yang kamu lihat ini? Farji'il basra hal hadza hal min futur? Thumma ini basara karrataini yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kamu, kamu lihat. Apakah kamu tidak memperhatikan? Untuk menunjukkan kesempurnaan, kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah menyatakan wa fahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kamu sesungguhnya kami menciptakan kamu dengan cara main-main sia-sia dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Adalah sesuatu yang bertentangan dengan nama Allah. Dari satu nama ini saja belum bagian secara rinci tidak sesuai dengan nama Allah Al-Hakim tidak sesuai dengan nama Allah Al-Alim. Tidak sesuai dengan nama Allah Al-Qadir. Kalau Allah membiarkan yang menciptakan manusia itu abadan, Sia, sia-sia. Untuk apa gunanya? Mereka hidup makan minum tidak diperintah, punya keturunan, punya tempat tinggal, habis itu mati. Tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah, kebijaksanaan Allah, ilmu ilmu Allah. Nah, apalagi misalnya dalam surat eh, Al-Qalam ayat 35 dan 36. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Apakah kami akan jadikan kaum muslimin itu sama seperti orang yang mujrim, orang-orang yang kafir hidup mereka? sawa'un mahyahum wa mamatuhum sama-sama makan, sama-sama minum. Enggak akan. Apaan kamu ini? Bagaimana kamu memutuskan perkaramu? <clears throat> Makhluk-makhluk yang dahulunya tidak ada lalu menjadi ada. Itu semua adalah bukti adanya Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala menunjukkan pula kesempurnaan sifat hayatnya. Sifat hayat. Allah Maha memiliki hidup yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan. Dan tidak berakhir dengan kebinasaan, lenyap. Allah tidak akan pernah lenyap. Menunjukkan pula kesempurnaan kodrat, kekuasaan Allah tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Menunjukkan kesempurnaan ilmu dan iradahnya. Bahwa apa yang dia inginkan pasti terlaksana, terwujud. Semua perintah dan larangan dalam syariat juga <clears throat> menunjukkan bukti adanya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di balik perintah hikmah di balik penetapan larangan-larangan menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tammat sempurna kalam-kalam Rabbmu sidqan dalam hal kejujuran. Berita-beritanya pasti benar. Adlan dalam hal keadilan. Semua perintah, larangan, hukum keputusan itu adalah sempurna adil adilnya. Allah perintahkan kaum wanita di di rumah-rumah mereka adalah keadilan Allah. Rahmat dari Allah untuk kaum wanita. Wa karna fi buyutikunna. Ini adilnya Allah. Tidak sia-sia Allah memerintahkan makhluk-makhluknya yang dia ciptakan dari rusuk yang paling bengkok ini untuk berada di rumah. Ketika dia melimpahkan kebaikan kepada orang-orang yang taat, menunjukkan adanya sifat mahabbah Allah, sifat riba. Begitu pula hukumannya terhadap orang-orang yang durhaka kepadanya menunjukkan sifat ghadabnya. Dan ketika dia mengabulkan doa, memenuhi semua hajat hambanya menunjukkan bukti bahwa dia adalah as samiah al-basir, Nah, maka dari itulah karena mengapa dikatakan tidak mungkin ibadah itu akan sempurna. Tidak akan mungkin orang-orang yang menolak, menentang sifat-sifat Allah, mentakwil sifat-sifat Allah akan sempurna ibadah mereka. Betapapun banyaknya jenis ibadah yang mereka lakukan. Tidak akan mereka bisa memiliki kesempurnaan ibadah sebagaimana ahlus sunnah. Yang berpegang dengan manhaj salafus salih dalam beribadah kepada kepada Allah. Karena mereka mengenal Allah dengan sebenar-benar. Nah, sekarang kita lihat eh, nama Allah yang berikutnya. Nama Allah Ar-Rab. <clears throat> Sudah tiga ya. Ini nama yang ketiga. Ar-Rab ini sebagian ulama menjadikannya sebagai al-asmaul husna berdasarkan hadis. <clears throat> Berdalil dengan hadis Nabi saw. wa ammar ruku ammar ruku adapun ruku fa'adzimu fihi rabb ammar ruku adapun ruku azimu agungkanlah di dalamnya Ar-Rabb. Nah, di sini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa nama Ar-Rabb itu ditetapkan berdasarkan sahih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang anda catat nomornya Sahih Muslim nomor 479. Sekarang kita lihat keterangan Syekh Sa'di. Antum ada yang buat tafsir? Tidak. <laughs> Nenek sudah pesan kemarin. Yang punya tafsir Sa'di monggo dibawa. Qala rahimahullah. Itu disebutkan bagian terakhir itu kalau enggak. Kalau beda-beda ya. Beda-beda. Nah tidak masalah. Baik, satu lagi. Nah. Waqad takarrara ism Rabb fi ayatin katsirah. Kata beliau rahimahullah. Nama Ar-Rabb ini berulang. Kalau tadi lafzul jalalah di dalam Al-Qur'an itu lebih dari 2000 kali disebutkan lebih dari 2000 kali. Tepatnya 2000 berapa enggak tahu tapi nah, kemudian kadang-kadang mungkin perhitungan apa satu komputer beda dengan komputer lain, program lain. Yang jelas lebih dari 2000 kali disebutkan lafzul jalalah Allah. Nah, minta kan Allah memperkenalkan dirinya ini loh Allah yang mencipta, yang mewafatkan kamu, yang memberi kamu rezeki, yang memelihara alam semesta, yang masya Allah. Ini salah satu sifat karimnya Allah, sifat dermawannya Allah. Sudah kita ini seperti ini jeleknya, masih Allah mau berikan kepada kita pengenalan untuk mengenal Dia. Qala rahimahullah rabbu huwal murabbi jami'a wa asnafin ni'am. ar ini kata beliau, itu adalah yang menterbiah. Menterbiah itu banyak maknanya. Bisa dia membimbing, membina, memelihara, menjaga, mengawasi, menuntun, mengayomi. Nah, lengkap ya. Mana-mana terbiah. Membimbing, mengarahkan, mencipta, membuat. Nah, semua hamba-hambanya dengan tadbir wa asnafin ni'am. Dengan tadbir pengaturan-pengaturan, pengawasan, pengendalian dan berbagai jenis nikmat. Tarbiyah itu ada ada dua, tarbiyah yang am dan tarbiyah yang khas. Tarbiyah yang khusus itu berlaku untuk hamba-hambanya yang beriman Allah memberikan taufik kepada mereka. Nah, yang menciptakan seluruh makhluk ini umum. Yang memberi rezeki mereka ini umum. Memberi hidayah kepada mereka untuk kemaslahatan mereka ini secara secara umum. Artinya apa? Berarti di sini termasuk orang-orang kafir pun adalah marbu mereka diatur, dikendalikan oleh Allah. Allah beri hidayah. Nah, untuk kemaslahatan mereka. Apa yang cocok untuk mereka? Nah. Adapun yang khusus, terbiahnya untuk para walinya. Nah. Allah menterbiah mereka dengan keimanan. Memberi taufik kepada mereka untuk beriman. Memberi taufik kepada mereka untuk beramal. Untuk mencintai dia. Untuk mengenal dia ini terbiah yang khasah. Nah, intinya terbiah yang khasah itu adalah taufik kepada semua kebaikan yang dicintai oleh Allah. Dijauhkan dari semua kejelekan yang tidak disukai oleh Allah. Nah dari sinilah kata mereka, kata beliau rahimahullah, mengapa doa di dalam Al-Quran itu, doanya para wali Allah itu banyak dengan Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Karena mereka betul-betul menyandarkan hajat mereka dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat mereka. Kan? Dengan Allah. Allah yang mengatur mereka. Apakah itu dalam bentuk nikmat lahiriah ataupun nikmat batiniah. Dan ini adalah sifat yang pertama Allah kenalkan kepada kita. Sifat rububiyah. Ini sifat yang pertama yang Allah kenalkan kepada kita bahwa dia adalah Maha Pencipta untuk dikenalkan. Makanya dalam ayat pertama yang kita dapatkan perintah dalam Al-Qur'an pertama kita membuka Al-Qur'an, perintah pertama adalah perintah ibadah. Perintah ibadah. Ya ayyuhan nas, <clears throat> rabbakum alladhi khalaqakum. Dalam ayat ke-21 surat Al-Baqarah itu perintah pertama yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Perintah beribadah, beribadah. Nah, nah perintah beribadah itu ditujukan kepada zat yang telah mencipta. Nah, jadi sehingga ditantang. Kalau kamu menyembah Nabi Fulan, meminta kepada Syekh Fulan, Al-Jailani, ataupun yang lainnya, wali fulan. Nah, apakah itu yang dianggap sebagai wali semacam Ahmad Al-Badawi ataupun yang lainnya? Apakah mereka ini ada bisa mencipta? Kalau enggak, kenapa kalian dari? Makanya ditantang dalam ayat tersebut, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini khalaqakum ini sifat yang melekat, sifatun kasyifah namanya. Enggak ada mafhum mukhalafahnya. Terus alladhi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun diingatkan dibenturkan manusia itu kalau dia berakal dibenturkan pada kenyataan lah kenapa kamu menyembah ini minta doa kepada itu sujud kepada ini, tawasul kepada itu, ber, men, apa namanya menyerahkan diri ibadah kepada makhluk-makhluk ini. Padahal kamu tahu mereka tidak mencipta. Maka jangan buat tandingan untuk Allah. Padahal kamu tahu tidak ada tandingan bagi Allah. Allah rahimahullah Allah Allah ya, menyebutkan sifat pertama yang Allah perkenalkan kepadanya adalah bahwa dia maha pencipta. Bagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum alastu bi rabbikum apa kata manusia qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi bapak dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Allah menyatakan, "Bukankah aku Rabbmu? Bukankah aku Rabbmu yang telah menciptakan kamu, yang memberi rezeki kepada kamu, yang mengatur kamu, kita mengatakan bala betul syahidna kami bersaksi engkau adalah Rob kami engkaulah yang menciptakan kami ini sudah di alam sana ditanamkan ke dalam diri kita inilah fitrah yang diletakkan Allah dalam diri kita fitratullah la nah fitratullah allati allati fatara Allah fatara nas 'alaiha ya Allah ciptakan manusia itu di dalam fitrah tersebut yang tidak akan berubah ketetapan Allah ini sampai mereka sendiri yang merubah. Bagaimana dia berubah? Nah, artinya dikata kalau misalnya ada menganggap itu kan fitrah berarti mereka selama itu biarpun mereka dalam keadaan Yahudi Nasrani mereka mengenal Allah. Kalau mereka mengambil ini beribadah kepada sesuatu selain Allah, dengan berdasar berpegang sebagai Yahudi dan Nasrani, mereka keluar dari fitrahnya. Kenapa? Karena yang mereka lakukan bukan di atas fitrah. Kalau betul di atas fitrah, bagaimanapun keadaan mereka, artinya mereka tidak dikotori dengan apapun, mereka akan berada dengan di atas fitrah yang mengakui bahwa Allah adalah Rabb mereka. Ini kenapa diingatkan oleh Allah untuk kita dibenturkan lagi, dihadapkan lagi pada kenyataan, dihadapkan kepada kenyataan. Kalau kamu sudah punya tahu mengakui bahwa Allah Rabb kamu di dalam ayat ini tadi yang surat Al-A'raf tadi. Fala taj'alu lillahi dan wa antum ta'lamun. Jangan kamu buat tandingan untuk Allah padahal kamu tahu Allah adalah Rabb kamu. Qala rahimahullah jadi Arab di sini artinya dia adalah Nah, nama Allah Azza wa Jalla sekali juga menunjukkan sifat sifatnya yani murabbi jami'al alam bitadbir wa asnaf al-ni'am. Nah. Beriman kepada nama Allah Ta'ala Ar-Rabb. Mengimani nama Allah Ar-Rabb itu mengandung konsekuensi yang tidak dapat ditawar yaitu keharusan untuk menyerahkan semua ibadah lahir dan batin hanya kepada kepada Allah satu-satunya. Nah, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal mencipta, mengatur, memiliki, dan menguasai serta memelihara alam semesta, maka tidak ada pula sekutu baginya dalam hal keberhakan untuk menerima ibadah. Gandingan lagi dengan surat Sabah yang lalu. Ayat berapa itu? 21 22 itu. Nah. Ya. Ayat 22 23. Dengan lagi menunjukkan betul menghadapkan kenyataan kita kepada kenyataan bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memiliki. Ini semua sifat-sifat rububiyah Allah. Makanya dalam ayat-ayat itu orang-orang musyrikin Quraisy yang ahli fasaha itu dihadapkan kepada mereka kepada kenyataan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard siapa yang menciptakan alam semesta langit dan bumi mereka tidak akan lari-lari Allah yang menciptakan nah, dihadapkan kalau tahu Allah yang mencipta semuanya kenapa kalian beribadah menyerahkan nazar kemuliaan kepada berhala Allah rahimahullah Oleh sebab itu siapa yang mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki dan menguasai serta memiliki jagat ini, alam semesta ini, dia harus pula menyerahkan semua peribadatan lahir dan batinnya hanya kepada kepada Allah. Nah, nah itu tiga, tiga nama dulu yang baru bisa kita baca pada kesempatan ini insya Allah. Pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan dua nama berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Wallahu taala a'lam Assalamualaikum